مع النداء ثم لا يجيب وروي أن ميمون بن مهران أتى المسجد فقيل له إن الناس قد انصرفوا فقال إنا لله وإنا إليه راجعون لفضل هذه الصلاة أحب إلي من ولاية العراق وقال صلى الله عليه وسلم من صلى أربعين يوما الصلوات في جماعة لا تفوته فيها تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتين براءة من النفاق وبراءة من النار ويقال إنه إذا كان يوم القيامة يحشر قوم وجوههم كالكوكب الدر فتقول لهم الملائكة ما كانت أعمالكم فيقولون كنا إذا سمعنا الأذان قمنا إلى الطهارة لا يشغلنا غيرها ثم تحشر طائفة وجوههم كالأقمار فيقولون بعد سؤال كنا نتوضأ قبل, قبل الوقت ثم تحشر طائفة وجوههم كالشمس فيقولون كنا نسمع الأذان في المسجد وروي أن السلف كانوا يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى ويعزون سبعا إذا فاتتهم الجماعة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Ikhwani yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah seperti biasa uh, sebelum Ramadan kita di setiap hari Selasa pagi ini seperti hari ini kita membaca kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian karena ada kegiatan Ramadan yang sama di dalam masjid ini setiap harinya satu bulan penuh Alhamdulillah kita pada bulan Syawal ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur yang sehat umur yang barokah badan yang sehat mata yang terang telinga yang masih terang kekuatan yang masih sempurna Alhamdulillah ikhwani masih diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk mau dan masuk ke dalam majelis-majelis al-khair seperti ini InsyaAllah mudah-mudahan ini adalah satu pertanda bahwa diri kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh Allah yang dinasihatkan oleh Rasulullah dan para ulamanya agar kita bisa memenuhi nasihat itu dengan sebaik-baiknya untuk kita amalkan untuk kita ajarkan kepada keluarga-keluarga kita sanak dan kerabat kita ya teman-teman kita dan tolan kita di rumah maupun di masyarakat lingkungan kita insyaallah dan bisa bermanfaat buat kita untuk fit dunia wal akhirah bab salatil jamaah kita berbicara bab salatil jamaah Salatul jamaah yang sebagaimana sudah kita terangkan di beberapa waktu yang lalu karena saking pentingnya sholatil jamaah ini hingga sebagian para ulama ini sudah berada di dalam masjid sebelum azan sudah ada di dalam masjid sebelum azan jadi mereka mendengarkan azan dan mereka sudah di masjid gitu ya itu saking pentingnya sholatil jamaah bahkan sebagian uh, orang mengatakan dalam satu riwayat nih sebelumnya nih saya saya nukil sebelumnya jadi supaya tidak lupa yang sebelumnya jadi di sini diriwayatkan lauma tali waladun la azani aktsaru min asyrati alaf di anna musibatad dini ahwanu indan nasi min musibatid dunia dikatakan saya heran kata satu ulama <clears throat> kalau ada seorang manusia kemudian mati anaknya atau mati kerabatnya atau mati satu keluarganya lantas si hamba Allah ini tadi didatangi oleh sepuluh ribu mungkin karena mungkin yang mati ini seorang tokoh atau yang ditinggal ini adalah seorang tokoh sehingga dia ditakziahi itu ya. La'azani itu dia ditakziahi. Dia didatangi oleh sepuluh ribu orang untuk bertakziah kepadanya. Katimbang orang tersebut meninggalkan sholatil jamaah dan takbiratul ulama al imam takbir pertama sama imam eh, karena kata Imam Ghazali li'anna musibah dini ahwanu indan nasi min di dunia karena di pandangan manusia musibah agama itu dianggap lebih remeh daripada musibah dunia padahal kalau musibah dunia itu apa artinya tidak ada masalah apa-apa tapi kalau musibah din ini yang bahaya musibah agama musibah agama itu dalam arti kata kita tidak sholat ya dalam arti kata kita maksiat itu musibah agama namanya musibah agidah agidah kita yang sudah lurus mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya mencintai para sahabatnya mencintai orang-orang salihin mengerti itu apa akidah Islam yang sebenarnya nah, kemudian kita sisihkan kita tinggalkan ini kita selewengkan ini atau kita ajarkan hal-hal yang tidak betul namanya akidah yang tidak baik ini musibah itu ya musibah nah, yang kita baca tadi masih berkenaan dengan sholatil jamaah Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas ini siapa? Ibnu Abbas ini adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Namanya dipanggilnya Ibnu Abbas. Ya, banyak sahabat-sahabat Rasulullah seperti uh, Syekh Ibn Mihsan. Uh, Sayyidina Ibn Mihsan, Sayyidina Umar Ibn Mihsan itu uh, Husain Husain ya Sina ibn ibn ibn eh, Husain ibn ibn Umar ibn Mahsan itu kalau disebut namanya maka kita menyebutnya dengan sebutan misalnya Sayyidina Husain ibn Umar ibn Mahsan kalau disebut namanya kita radhiyallahu taala anhu maka saat kita mengatakan radhiyallahu taala anhu Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua sahabat Rasulullah cuman ada khususiah pada ibn Husain ini Sidna Husain ibn Mahsan ini ya, dikarenakan apa dia dikarenakan dia Syekh Sayyidina Mahsan Sayyidina Husain ibn Mahsan ini tadi semua amalnya dia dan semua anggota tubuhnya dia diridhai oleh Allah bayangkan diridhai sama Allah Ta'ala mendapatkan ridhanya Allah dan Rasulnya sehingga kalau kita menyebut namanya dia kemudian kita yataradda kemudian dia yataradda mengucapkan radhiyallahu taala anhu maka Allah Subhanahu wa taala juga akan ridha kepada kita Allah taala akan ridha kepada kita ya itu kebesaran para sahabat Rasulullah di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata barang siapa yang mendengarkan azan man sami'al munadi barang siapa yang mendengarkan suara yang mengumandangkan azan falam yujib dan tidak dijawab karena eh, dengar adzan itu orang baca Quran harus ditutup. Ya, jangan diteruskan. Zikir berhenti. Waktu taklim berhenti. Zaman Rasulullah begitu kalau orang dengar adzan cangkulnya dilempar langsung pergi masjid. ya, begitu. Orang dengar adzan jawab, paling tidak jawab, berhenti jawab untuk menjawab adzan. Sehingga kata Ibnu Abbas, barang siapa yang mendengarkan adzan namun falam yujib, tapi dia tidak menjawabnya. Lam yurid khairan walam yurid bihi khairun. Dia tidak menghendaki kebaikan dan kebaikan tidak menghendaki dirinya. Berarti dia menjauhi kebaikan dan kebaikan akan menjauhi dirinya. Ini orang yang mendengarkan azan tapi dia tidak mau menjawab azan. Jawab azan. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga berkata, La antam la a'udzubni ada rasul badaban dikatakan la antam la a'udzun udzunu ibni adam rasasan mudzaban telinganya manusia ini kalau dipenuhi dengan timah yang panas yang meleleh rasos timah panas yang meleleh itu lebih baik masih lebih baik apa? Min an yasma'an nida'a thumma la yujib. Katimbang dia mendengarkan suara adzan tapi dia tidak mau menjawab. Itu maknanya telinganya manusia ini kalau dipenuhi dengan timah yang panas hingga akhirnya telinganya tuli dan sudah tidak bisa lagi mendengar itu masih lebih baik daripada dia mendengarkan suara adzan tapi dia tidak mau menjawab. Maknanya adalah sangat dan disangatkan oleh para ulama kita untuk dengarkan azan dan dijawab. Jadi kalau azan pertama muadzin mengatakan Allahu akbar Allahu akbar itu kita menjawab. Marhaban bil qaili adlan marhaban bis salati ahlan wa sahlan Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar marhaban bil qaili adlan marhaban bis salati ahlan Allahu akbar Allahu akbar. Imam Ma'adin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah kita jawab asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah tambahkan marhaban bi sayyidi wa habibi wa qurrat aini Muhammad sambil mengecup Muhammad Rasulullah. Sunnah begitu. Sunnahnya begitu. Ya. Kemudian hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah sampai akhir azan Allah Akbar Allah Akbar Allah kemudian diriwayatkan oleh Maimun ibn Mahran diriwayatkan oleh Maimun ibn Mahran bahwa beliau mendatangi masjid waktu itu Maimun ibn Mahran ini seorang ulama besar seorang ulama terkenal di zamannya dia pernah mendatangi suatu masjid kemudian dikatakan innan nasa gadin sorafu dikatakan bahwa manusia atau jamaah masjid ini sudah pada pulang maknanya sholat jamaah sudah selesai lantas apa dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun musibah ini bayangkan orang dulu itu memahami betul sesungguhnya musibah yang sebenarnya adalah musibah meninggalkan sholat jamaah itu musibah ya. bukan musibah-musibah gempa bumi ini Terus namanya gempa bumi bikin ini istighosah, bikin ini, bikin ini. Ketahui ikhwani, yang orang di akhir zaman ini hatta walinya Allah taala kalau berdoa kepada Allah taala dengan doa biasa tidak diterima sama Allah. Tidak diterima. Akhir zaman. Tanya sahabat, "Afina salihun ya Rasulullah, apakah kalau banyak orang soleh di akhir zaman itu apakah juga begitu?" Nah, idza kathural khabath. Iya, kalau sudah di dunia itu sudah banyak yang namanya kejelekan dan kejahatan, fasad, kerusakan di mana-mana, kemaksiatan ada di mana-mana, tidak diterima sama Allah doanya hamba. Kecuali doanya orang yang seperti doanya orang yang tenggelam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. seperti doanya orang yang minta tolong kepada Allah. Yang seperti orang tenggelam di dalam laut. Nah, itu doa baru diterima sama Allah. Tapi kalau doa-doa biasa, enggak. Jadi maknanya di sini adalah bukan bukan siapa yang berdoa dan bagaimana cara dia berdoa, tapi bagaimana hatinya dia saat dia berdoa itu. Itu yang penting dari kita. Ya, kemudian ikhwani yang dimuliakan Allah, Inna nasa gadin suarafu, sebuah manusia sudah pada sudah pada pulang dari masjid, artinya sudah pada bubar. Ya, maka Maimun ibn Mihran dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan kalimat apa? Kalimat musibah tuh Orang kalau dapat musibah kan bacanya itu. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Ya. Kemudian dia berkata, "La fadlu hadhihi shalah ahabbu ilayya min wilayatil Iraq." Dikatakan bahwa fadilahnya salat ini salat jamaah di masjid itu lebih aku cintai daripada aku diangkat oleh presiden atau diangkat oleh penguasa untuk menguasai wilayah Irak seperti dia jadi bupati, apa jadi wali kota, apa jadi pejabat begitu, Itu tidak aku pilih. Lebih baik aku memilih jadi makmum di suatu masjid untuk sholat jamaah ketimbang aku diangkat sebagai pejabat tinggi. Nah, orang-orang tahu dia, ya, orang-orang yang mengerti bahwa yang yang akan dia dapatkan itu bukan kenikmatan kenikmatan sementara, kenikmatan cuman kenikmatan apa? kenikmatan yang sifatnya itu semu. Enggak, kenikmatan yang hakiki, itu kenikmatan di surga nanti jadi bagi orang-orang yang mau menjaga syariat. Waqala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa man shalla arba'ina yawman salawat barang siapa yang salat lima waktu lima waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah selama 40 hari di belakang imam la tafutuhu fiha takbiratul ihram di dalam 40 hari dia sholat lima waktu jadi itu dia tidak pernah tertinggal takbiratul ihram di belakang imamnya jadi imamnya Allahu Akbar lantas dia Allahu Akbar nah ketinggalan takbiratul ihram bukan berarti imamnya sudah berdiri ke rakaat kedua atau ketiga atau keempat dia baru datang enggak maknanya dia sudah ada di masjid sebelum igamah ditegakkan iqamat sholat ditegakkan dia tidak tertinggal takbiratul ihram bersama dengan imam, maka Allah akan memberikan jaminan kepada orang itu dengan dua kebebasan. Apa kebebasan ya kata Rasulullah? Kebebasan pertama adalah kebebasan dari api neraka dan kebebasan kedua adalah kebebasan dari sifat munafik. Tidak mungkin jadi orang munafik dia. Ini dua kebebasan ya akan dijamin oleh Allah lewat hadis Rasulullah Kemudian wayugalu dikatakan innahu idza kana yaumal qiyamah yuhsyaru gaumun. Kata kata sebagian uh, apa namanya? sebagian athar. Athar itu adalah kalimat sahabat, athar namanya. Dikatakan kelak nanti di hari kiamat ada suatu gaum yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu tempat wujuhuhum kal kaukabid durri wajah mereka ini seperti bintang yang cemerlang duri itu duri itu bintang yang bergemerlap itu itu duri namanya bintang yang jalan kejora bintang kejora wajah mereka itu seperti bintang wajahnya seperti bintang cantik betul wajahnya maknanya ya Fatagulu lahumul malaikah maka malaikat malaikat nanti di hari kiamat akan berkata kepada mereka mereka ini maka nat a'malukum. Apa amal kalian sehingga Allah taala memberikan satu keistimewaan wajah kalian seperti bintang ini yang bergemerlapan ini. Apa amal kalian? fayaguluna mereka berkata, "Kunna idza sami'nal adzan gumna ila taharah." Ya, mereka mengatakan, kita dulu begitu mendengarkan suara adzan masjid, langsung kita bergegas untuk taharah wala yushghiluna ghairuha dan kami tidak disibukkan kecuali untuk sholat nah, itu zaman-zaman para sahabat para tabiin begitu dengar suara adzan langsung dibuang kayak dengar suara orang panggilan di masjid dibagikan uang sekian banyak langsung ditinggal ini tidak ada pembagian uang tidak ada pembagian hadiah tidak ada pembagian langsung ditinggal pekerjaan mereka langsung mereka bergegas ke masjid ya. Maka nanti di yaumil qiyamah wajah mereka diserupakan oleh Allah taala seperti bintang yang bergemerlapan. Kemudian tsumma tuhsyaru taifatun wujuhuhum kal agmar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan lagi kelompok manusia. Jadi kelompok per kelompok gitu. Jadi nanti di yaumil qiyamah itu ikhwani, kelompok-kelompok manusia itu disendirikan dengan imamnya dengan imamnya antum dengan imam syafi'i kelompok sendiri ada yang dengan imam malik kelompok sendiri ada dengan imam abu hanifah kelompok sendiri ada dengan imam ahmad ibnu hambal kelompok sendiri ada yang tidak berpegang dengan empat imam ini kelompok sendiri dikelompokkan sama Allah Ta'ala masing-masing dikelompokkan dari kelompok imam syafi'i tadi itu orang-orang yang jalankan syariat dengan baik dikelompokkan sendiri jadi kelompok segitu banyaknya disortir lagi yang jalankan syariat dengan baik dikelompokkan sendiri kemudian dari sekian banyak yang menjalankan syariat tadi itu dikelompokkan lagi orang yang jaga sholatnya dari orang yang jaga sholatnya dikelompokkan lagi dari orang yang baik hatinya dari orang yang baik hatinya dikelompokkan lagi orang yang selalu memegang istiqomah hatinya dari orang yang istiqomah hatinya dikelompokkan lagi terus sampai habis <laughs> tidak ada orang kalau sudah begitu Allah Ta'ala nurunkan rahmatnya nah ini rahmatku kalau manusia sudah saat itu tidak bisa, tidak bisa berkutik nah, ya maka dikatakan Kelak di hari kiamat nanti ada satu taifah. Taifah itu satu kelompok manusia yang dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam hari kiamat itu. Wujuhuhum kal agmar. Wajah mereka itu seperti bulan purnama. Seperti bulan purnama. Nanti wajah kita berubah, tidak begini. Berubah. Jadi dibangkitkan wajah kita seperti ini. Wajah kita seperti ini. Nanti begitu di hadapan Allah Ta'ala dan ketika akan kita disidang di hadapan Allah, ketika akan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, dirubah wajahnya kita. Ya, dirubah wajah kita. Ada wajahnya seperti bulan purnama. Mereka mengatakan fayaguluna ba'da su'al. Maka para, para para malaikat bertanya, "Maka nat a'malukum? Apa amal kalian sampai wajah kalian ini seperti bulan purnama?" Lebih bagus dari yang pertama. Bintang tadi. Bintang cuman kecil. Bulan purnama jelas dilihatnya cantik begitu mereka mengatakan kunna natawaddau gablal waktu kalau yang pertama tadi apa yang pertama tadi begitu adzan wuduk dia begitu dengar Allahu akbar Allahu akbar langsung wuduk. kalau ini seperti bulan purnama ini sebelum adzan dia sudah wuduk. sebelum adzan sudah wuduk. ini wajahnya seperti bulan purnama Terus kalau wudhu, orang dulu-dulu itu kalau wudhu, orang kuno-kuno. Malaikat ini beristighfar untuk dirinya ila giamah qiyamah. Tetesan. Jadi eman-eman ini. Jangan dianduki. Kecuali kalau Anda sakit. Kecuali dinginan kalau sakit. Kecuali. Atau bisa mengkhawatirkan ada masalah di depan rumahnya antum itu ada sampah yang dibakar, sampah kotoran sapi atau kotoran kambing, apa kotoran manusia dibakar di depan rumah antum. Sehingga kalau antum jalan di situ, maka dikhawatirkan debunya sampah tadi itu menempel karena kulit basah dari wudhu. Nah, kecuali di, dianduki tidak apa-apa. Atau kalau anda sakit atau dingin, musim dingin betul. Musim terlalu dingin ini kalau bukan di sini di Hadramaut atau di Madinah, di Makkah sana, musim dingin betul. Sehingga tidak kuat kita menggigil, Nah, dianduki tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada uzur apa-apa, bias jangan dianduki, eman-eman. Eman-eman. Karena tetesan wajah dari tetesan bekas air wudhu tadi itu, Imam Abu Hanifah mengatakan itu nanti diciptakan oleh Allah Ta'ala satu malaikat tetesan kedua ya dua malaikat tetesan tiga tiga malaikat itu Allah Ta'ala menciptakan malaikat yang mana malaikat tadi beristighfar untuk dirinya ila yaumil qiyamah dan istighfarnya malaikat tidak mungkin ditolak sama Allah. Istighfar itu apa? Memintakan ampun buat kita. Ya Allah, ampuni, salim, salim, ya Allah, ampuni, salim, salim. Begitu. Ya, ya. kami berwuduk sebelum masuknya waktu. Kemudian sumatuh syaruta ta'ifatul wujuhum kasyamsi. Kemudian kelompok lagi, ketiga. Yaitu wajah mereka seperti matahari. Bayangkan, kasyamsi seperti matahari wajahnya. Terang. Cahaya putih, cemerlang. Ya, seperti matahari. Fayaguluna, maka mereka bertanya, "Maka amalukum apa amal kalian sampai kalian disuruh oleh Allah taala seperti matahari?" Gitu. Mereka mengatakan, "Kunna nasma'ul adzan fil masjid." Kami mendengarkan azan sementara kami sudah ada di masjid. Yang pertama, begitu dengar adzan langsung wudhu yang kedua sebelum adzan dikumandangkan dia sudah wudhu kemudian ke masjid tinggal igomahnya yang ketiga sebelum adzan dia sudah di masjid sehingga dia dengarkan adzan ada di dalam masjid ini orang-orang seperti ini nanti di amal kiamah dia akan diserupakan dengan matahari nah, artinya kecantikannya itu akan seperti terang benderang sekali ya waruwiya anna salaf kanu ya'uzuna anfusahum salah tata ayam dulu salafun salih dulu mereka mendatangi temannya untuk takziah inna lillah wa inna ilaihi rajiun atau azamallahu ajrak kalau sekarang sunnahnya kalau ada orang meninggal dari satu keluarga kita mendatangi salah satu kerabatnya kita mengucapkan takziahnya azamallahu ajrak Artinya Pak Azamullah Ajrak, semoga Allah mengagungkan pahalamu. Dijawab al-baqa'u lillah. Tidak ada yang baqa' kecuali Allah. Begitu. Atau wa ahsanallahu izak. Semoga Allah memperbaiki takziahmu. Sama al-baqa'u lillah. Atau ghafarallahu limayyitik. Semoga Allah mengampuni mayitmu. Ucapan al-baqa'u lillah. Kalau yang meninggal anak kecil, maka kita takziahnya kepada orang atau kerabatnya, ayahnya atau ibunya. Nah, yang bagian perempuan kepada perempuan, laki bagian kepada laki mengatakan syafi' nafi'. Nah gitu. Syafi' nafi', semoga anakmu memberikan syafaat dan memberikan manfaat. Itu kalau yang meninggal anak kecil. Ya. Nah, ini orang-orang tua kita dulu, para salafun saleh, itu kalau mereka bertakziah kepada temannya apabila melihat temannya tadi itu ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imamnya ditakziahi tiga hari bayangkan ya selama tiga hari mereka datang takziah inna lillah wa inna ilahi rajiun tidak ada apa-apa tidak ada yang mati tidak ada kena musibah tidak ada apa-apa takziah banyak yang datang datang ke rumahnya ketuk pintu azamallah ajrak al bagalillah kayak ada yang mati sudah kalau mereka ketinggalan sholat jamaah, takziahnya tujuh hari. Kalau kita ngamalkan kayak gitu, bingung kita mungkin, jadi gila kita. Bagaimana ini? Nah, orang dulu itu dia mengatakan bahwa musibah itu din asyaddu min musibatid dunia. Musibahnya agama itu lebih keras, lebih berat daripada musibahnya dunia. Ditinggalkan keluarga, um, keluarga sudah meninggal, tidak bisa bangun lagi. Bukti nangis kayak apa, tidak bisa bangun dia apa terus kalau kita sudah nangis guguk-guguk dia bangun, eh saya tidak jadi mati. Tidak mungkin. Ya sudah mati sudah. Yang penting ya kita sedih tapi jangan terlalu sampai tenggelam dalam kesedihan, tidak boleh. Tidak mau keluar rumah, tidak mau kemudian makan, tidak mau. Sholat ayo sholat sudah saya sholatnya duduk. Tidak boleh. Terlalu tenggelam dalam kesedihan kalau ditinggal keluarga itu haram malah. Ya. Kalau mayitnya sampai kemudian memberikan wasiat, nanti kalau saya mati nangis oh yang jerit-jerit, niyahah namanya. Itu malah mayitnya diseksa sama Allah. Tidak boleh. Kalau tidak mewasiatkan tidak apa-apa. Yang penting jangan mewasiatkan macam-macam. Kalau mewasiatkan macam-macam yang bentuknya suruh nangis yang ini suruh tidak boleh. Ya, kemudian fadilatus sujud. Fadilahnya orang sujud ini, ya, fadilahnya orang sujud. Kita sujud itu. Sujud itu jadi Lihat perbuatan sholat itu ikhwani, ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk, ada salam minggu sana minggu sini, sunahnya begitu. Itu semuanya di, di, di apa di diteliti sama ahli kesehatan entah di mana wallah alam diteliti ternyata kesehatan yang paling hebat di dalam riyadhatul riyadhatul jawarih ini untuk menggerakkan kita punya anggota badan ini itu ada di dalam sholat di dalam sholat jadi Islam itu mengajarkan sholat itu sekaligus orang menghadap kepada Allah Ta'ala dan sekaligus mengajarkan manusia hamba Allah Ta'ala untuk sehat itu sholat ya dari segi dari segi zahir begitu dari segi batin lain lagi fadilah itu sujud fadilahnya orang sujud atau fadilahnya sujud itu sendiri Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taqarrabal abdu ilallahi bishayin afdala min sujudin khafi dikatakan oleh Rasul dalam sabdanya bahwa tidak ada seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih afdol daripada sujud yang tersembunyi. Maksudnya apa sujud tersembunyi? Sujud tersembunyi itu sholat sunnah, itu sujud tersembunyi. Jadi kalau sujud mau sholat sunnah Mau di dalam masjid itu tempatnya jangan di depan orang-orang. Mau sholat sunnah ada di dalam masjid tempatnya jangan kalau ada di dalam di depan orang kemudian dia sujudnya lama. Supaya orang menyangka bahwa orang ini ahli sujud. Nah, perasaan manusia kan begitu. Oh orang ini soleh. Oh orang ini ahli sholat. Oh orang ini adalah cinta sama Allah atau orang ini dicintai Allah karena perbanyak dia sujud. Enggak jangan begitu kalau memang betul-betul kita mau khusyuk sholat di rumah untuk sholat sunnah nah, di masjid itu sholat wajib bukan berarti sholat sunnah tidak boleh ada di dalam masjid boleh tidak apa-apa afdol malah tempat yang paling afdol itu masjid tempat yang paling suci itu masjid tempat yang paling kotor itu pasar tempat yang paling bersih itu masjid afdalul biga'i ilallahi ta'ala masajiduha ya wa akhdaul biga'i ilallahi ta'ala ma aswaguha tempat yang paling suci yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah masjidnya dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah pasar-pasarnya ya sehingga dikatakan tidak ada seorang hamba yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala lebih afdal daripada sujud yang tersembunyi mana yang sujud tersembunyi adalah sholat sunnah atau dia sujud di pojokan masjid orang tidak ada yang tahu dia sujud semua Allah Ta'ala menangis nah, itu. ya Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan wa hatta anhu biha sayi'atan." Dikatakan oleh Rasulullah, tidak ada seorang muslim yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekali sujud sekali sujud oh, itu maknanya sekali sujud itu apa? Kalau kita baca Quran kemudian ada kalimat wasjud waktarib sujud Cara sujudnya takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Sampai itu sajdah lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kemudian sujud Allahu Akbar. Bukan terus langsung tersungkur sujud, tidak. Pakai takbiratul ihram dulu. Nah, itu sajdah lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kemudian sujud ngadep kiblat. Itu kalau kita di luar sholat. Kalau kita di dalam sholat, begitu kita baca ayat tilawah langsung sujud. Dari berdiri langsung sujud. Dari sujud langsung berdiri lagi, baru rukuk. Caranya begitu, ya. Tidak ada seorang muslim yang bersujud kepada Allah taala dengan sekali sujud kecuali Allah taala akan mengangkat derajatnya satu derajat. Sekali sujud satu derajat, dua kali ya dua derajat. Allah taala akan mengangkat derajatnya dan Allah akan menghapus satu syiahnya, satu amal jahatnya dihapus. Sayyiah itu apa Ustaz? ya dosa besar ya dosa kecil. Allah taala akan menghapus. Waruya diceritakan, diriwayatkan anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ud Allah an yaj'alani min ahli syafa'atik wa an yarzugani murafaqataka fil jannah. Faqala sallallahu alaihi wasallam a'inni bi kathrati sujud. Ada kata Imam Ghazali cerita ini dalam hadis ada seorang laki-laki Bedui sahabat Rasulullah dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakan ud'u ud'ullaha, doakan kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat." Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar aku menjadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat. Wa an yarzugani murafaqataka fil jannah dan doakan kepada Allah agar Allah memperkenankan aku untuk menemanimu di dalam surga. Ini orang minta sama Rasulullah agar Rasulullah mendoakan dirinya. Apa kata Rasulullah? Kalau Rasulullah alaihi ini "A'inni bikathrati sujud." Tolonglah aku, kata Rasulullah, bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Artinya kalau sujud boleh doa, Antum kalau sujud doa, tidak apa-apa, tapi jangan pakai bahasa Indonesia. Nah, pakai bahasa apa? Ustaz? Bahasa Arab. Wah, tidak apa loh, Bahasa Indonesia boleh tapi dalam hati. Boleh bahasa Indonesia, tapi di dalam di dalam hati. Kalau diucapkan batal sholatnya. Batal sholatnya. Diucapkan di dalam hati. Ya Rab, begini, begini, saya mohon begini, begini. Waktu kita sujud. Ya, Rasul mengatakan bahwa ini bikathrati sujud. Tolonglah aku, bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Rasul mintanya di sujud Allah. Mintanya kepada Allah di sujud. Wakila dikatakan dalam hadis yang lain, akrabu mayakunul abdu ilallahi taala an yakuna sajidan. Kalau dalam hadis dikatakan bahwa sedekat-dekat hamba kepada Allah taala waktu dia sujud. Itu paling dekat-dekatnya hamba kepada Allah ya seperti Habib Abdul Gadir di sini meninggal abahnya Habib Jamal meninggal dalam keadaan sujud akrabul abd ilallah taala bahwa sajid paling dekatnya kepada Allah itu waktu dia sujud meninggal dalam keadaan dia paling dekat kepada Allah bayangkan itu sudah orang tidak pakai bertanya itu matinya husnul khatimah apa ya sudah jelas husnul khatimah sudah orang meninggal begitu nah, kita minta kepada Allah taala seperti itu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam itu meninggal dalam keadaan dia masih memimpin pasukan jin. Dia punya pasukan manusia, punya pasukan jin. Dia pakai tongkatnya begitu, tertekan, dia pimpin pasukannya. Pasukan ke kanan, ke kiri ini. Sekali waktu tidak bergerak Nabi Allah Sulaiman. Hingga jin-jin tadi itu bekerja sambil diperhatikan oleh Nabi Allah Sulaiman, tidak ada yang berani untuk beristirahat jin-jin tadi bekerja semuanya mereka berkata kepada sahabat-sahabatnya ini jangan kita sampai lengah jangan sampai kita ini tidak bekerja kalau kita tidak bekerja atau kita kemudian bersambal lewat atau kita beristirahat kita akan dimarah oleh Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman seorang raja dan dia Nabi Rasul kemudian jin-jin tadi itu sudah selesai di dalam pekerjaannya tiba-tiba Nabi Allah Sulaiman alaihissalam tidak berubah dari tempatnya sambil bertekan dengan tongkatnya ya dilihat satu hari itu Nabi Allah Sulaiman tetap berdiri ini kenapa Nabi Sulaiman ini kata jin sini mau di apa namanya diberitahu tidak berani mau ditegur segan mau diingatkan pekewoh ya sudah dibiarkan sampai akhirnya tungketnya Nabi Allah Sulaiman ini dimakan rayap tungketnya ini dimakan rayap hingga habis tungketnya dimakan rayap baru jatuh Nabi Allah Sulaiman ternyata Nabi Allah Sulaiman dari waktu tungket tadi itu masih ada hingga habis dimakan rayap meninggal dunia dia wafat dalam keadaan memimpin pasukannya Nabi Allah Sulaiman artinya orang kalau mati dalam keadaan dia bekerja syahid mati dalam keadaan dia nuntut ilmu syahid mati dalam keadaan dia kejatuhan bangunan syahid mati dalam keadaan terbakar syahid mati tertimbun longsoran tanah syahid mati dalam keadaan untuk kebaikan syahid mati anda datang ke masjid di tengah jalan umurnya anda tidak ada syahid banyak mati syahid itu bukan satu ya <clears throat> kemudian wahwa makna gauluhu wahwa makna gaulihi azza wa wasjud waktarib dikatakan bahwa ayat wasjud waktarib ini ini menerjemahkan diterjemahkan oleh hadis Rasulullah SAW yang berbunyi di atas tadi sedekat-dekat hamba kepada Allah Ta'ala yaitu dalam keadaan sujud wasjud waktarib sujudlah dekatkan kepada Allah sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah waktu dia sujud wa qala azza wa jalla Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain simahum fi wujuhihim min athari sujud tanda wajahnya mereka itu ada bekas sujudnya orang-orang muslim para sahabat Rasulullah Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum tarahum rukaan sujud sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud wajahnya mereka itu terpancar kalau orang lihat ini orang ahli sujud bukan tahu soal orang ahli sujud itu harus ada tohnya di sini tidak harus tidak perlu dia harus dia pakai pasang tanda bahwa dia ahli sujud tidak harus begitu ya ada orang karena dia banyak sujud hingga akhirnya dahinya ngecap hitam ada tapi bukan dipaksakan akhirnya begitu maknanya bukan yang itu yang dimaksud tapi athari sujud adalah wajahnya tadi ini sering sholat senang sholat dia ya, diterjemahkan oleh para ulama faqilah huwa mayul tasok biwujuhihim minal ardi inda sujud ada ulama mengatakan bahwa simahum fi wujuhihim min athari sujud tadi itu di wajah mereka itu ada tanda bahwa dia suka sujud kepada Allah Ta'ala itu artinya adalah bahwa di wajah mereka tadi ini karena mereka banyak sujud ke atas tanah hingga dahi mereka itu ketempelan tanah liat ada yang bilang begitu mayul tasok biwujuhihim minal ardi indah sujud ada sesuatu yang nempel di dahi mereka dari tanah bekas pasir mereka dulu masjidnya bukan gini bukan karpet gini pasir masjidnya tanah tidak ada karpetnya tidak ada hambalnya langsung dengan tanah. Ya, dulu wajah mereka bekas wuduknya ketempelan dengan tanah. ada yang mengatakan begitu para ulama. Waqila huwa nau'ul khusyu' fa innahu yashrubu minal batin 'ala dhahir wa huwal Ada ulama mengatakan bahwa nurul khusyuk bahwa yang ada di dalam wajah mereka itu cahaya. Cahaya sinar. Sinar khusyuk. Orang bisa lihat itu yang mana sinar itu sama Allah Ta'ala sebetulnya dari batin hatinya kalau orang suka sujud kepada Allah Ta'ala itu hatinya akan leleh dia setiap kali disebut namanya Allah setiap kali disebut namanya Rasul setiap kali disebutkan Al-Quran hatinya ini tersentak hatinya ini tadi itu cinta kepada Allah dan Rasulnya cinta kepada Al-Quran itu namanya nurul khusyuk cahaya khusyuk itu dari dalam batin terpancar dari ke nah, itu pancaran jadi pantulan pantulan hati terpancar ke lewat wajahnya dia itu orang yang banyak sujud dan ini pendapat yang paling asoh yang paling benar ada pendapat tidak mengatakan wahyal hurar alati takunu fi wujuhihim yaumal qiyamah min atharil wudu. Ada orang ulama mengatakan bahwa yang dinamakan si mahum fi wujuhihim min athari sujud itu adalah bahwa wajah mereka tadi itu diserupakan oleh Allah taala seperti matahari tadi atau seperti bulan atau seperti bintang karena mereka banyak wudhu kalau orang sering wudhu sering wudhu sering wudhu wajahnya ini hitam atau wajahnya ini putih tapi yang dilihat bukan warna kulitnya bukan warna kulitnya putih bukan atau bukan karena warna kulitnya itu hitam tapi dilihat wajahnya ini nyenengkan teduh wajahnya itu teduh nyenengkan belum lagi kita ini bertemu dengan dia kecuali seluruh permasalahan kita selesai Habib Ali bin Muhammad al Haji itu kalau dia mendapatkan segala permasalahan dia catat di dalam buku itu dia punya buku kashkul namanya kashkul itu bentuk buku notos kalau sekarang buku notos dia simpen beberapa permasalahan agama ya fikih ya nahu ya hadis ya tafsir dia tulis hingga beberapa masalah dia kumpulkan dalam bukunya kemudian dia datang kepada gurunya Idrus bin Umar al-Habsyi di Ghurfah gurunya di Ghurfah beliau di Sewun datang ke Ghurfah sampai ke Ghurfah dia ketuk pintu Assalamualaikum ya Syekh dibuka begitu Al-Habib Ali melihat wajah gurunya belum bertanya melihat wajah gurunya dia salaman mau apa ya waladi Enggak, anak cuman kepingin lihat wajah guru kenapa dengan lihat wajah saya saya punya 80 masalah begitu saya lihat wajahnya antum selesai masalah semuanya terjawab nah, itu al-ghurur namanya itu ya wajahnya itu teduh karena banyak wudhu banyak sujud banyak salat banyak tilawah banyak tidak ada maksiat tidak ada maasi di sana matanya dijaga telinganya dijaga ini dijaga dulu ada satu orang pemuda dia mau kawin sama satu orang perempuan dia bilang bapak saya mau kawin kawini anak bapak oh boleh tapi ada syaratnya atau ada berita mau kawin kawini anak saya saya ada berita apa beritanya anak saya ini cacat matanya buta tidak bisa lihat ya. kemudian anak saya ini tuli tidak dengar budek kemudian anak saya ini bisu tidak bisa bicara kemudian anak saya ini tidak ada tangannya cacat ya, tidak punya tangan tidak yang kanan tidak yang kiri cacat dan yang kelima anak saya tidak punya kaki kaki yang kanan hilang kaki yang kiri hilang tidak ada tidak punya kaki si tamu tadi bertanya anak bapak manusia apa jin manusia anak manusia, manusia biasa lah kok cacat seperti itu apa masih hidup di dunia ini iya anak saya masih sehat cuman cacat anak saya tidak jadi pemuda yang kedua minta bapak saya mau minang anak anak saya begini begini begini tanya lagi jin apa manusia manusia tidak jadi buat apa ngawini anak cacat ah pemuda yang ketiga datang anak bapak anak saya buta tuli bisu tidak ada tangannya tidak ada kakinya saya mau ini justru ini yang saya kepingin kok anda kepingin begitu ya sudah pokoknya saya kawinkan sama anak bapak dikawinkan anaknya dikeluarkan ketemu sama suaminya dikawinkan kemudian ketemu si suaminya mengatakan Loh, anak bapak sehat, ada matanya, ada telinganya, bisa dengar sehat tangannya ini. Anak saya itu buta karena tidak pernah lihat maksiat. Buta akan kemaksiatan. Anak saya tuli, itu maknanya tidak pernah dengarkan kemaksiatan. Anak saya bisu, maknanya anak saya tidak pernah menggunjing orang atau membicarakan kesalahan orang. Anak saya tangannya cacat, cacat tangannya dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala anak saya tidak punya kaki tidak pernah melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah SWT tapi anak saya sehat manusia biasa nah, katanya si pemuda ini saya sungguh adalah orang yang paling beruntung di dunia ini karena mendapatkan seorang anak yang masya Allah lahir dan batinnya dicintai oleh Allah Taala nah, ya kemudian wakala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah sajada i'tazala syaitan yabki wa yaqulu ya wailah umira hadza bisujudi sajad falahul jannah wa umirtu ana bisujud fa asaitu fa nar. Dalam hadis disebutkan apabila manusia membaca ayat sajdah apa? Wasjudu lillahi wa'budu. Langsung dia menghadap kiblat, nawaitu sajdah lillahi taala. Allahu akbar, sujud. Sajadah wajhi, lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syagha sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Lanjutkan. Kalau tidak mau sujud, baca al-baghiyatu salihat. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar empat kali. Gantinya sujud. Tapi lebih afdal dia sujud. Lebih afdal dia sujud. Kan dikatakan oleh Rasulullah, apabila manusia membaca ayat sajdah kemudian dia sujud, itu menyebabkan syaitan di dalam dirinya, syaitan dalam dirinya keluar. Menyebabkan syaitan di dalam dirinya ektazal keluar. Dan syaitan tadi itu lari dalam keadaan menangis. Sambil menutupi wajahnya. Dalam syarahnya itu dikatakan sambil menutupi wajahnya menangis syaitan ini. Menangis sambil menutupi wajahnya hingga dia berkata syaitan tadi. Katanya dia apa? Ya wailah umira hadza bisujudi fasajat falahul jannah Alangkah celakanya diriku. Orang ini disuruh sujud sama Allah, dia sujud dan dia dapat surga. Wa umirtu ana bisujudi fa asaitu Sudah Sedangkan aku dulu disuruh sujud sama Allah tapi aku tidak mau sujud. Maka aku dapat neraka. Kata syaitannya dia. Jadi kalau dia ada ayat saja jangan baca al-baqarah itu boleh ya, gantinya sujud, tapi lebih afdal kalau dia bisa sujud sujud karena syaitannya akan lari dari dirinya ya nah, kemudian dalam riwayat yang lain bahwa uh, Sayyidina Ali bin Abdullah bin Abbas itu selalu sujud dan selalu mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala setiap harinya wiridnya seribu rakaat nah, alfa sajdah seribu kali sujud seribu kali rakaat jadi kayak Sayyidina Ali as-Sajjad sahabat Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain ini namanya Ali bin Abdullah bin Abbas hampir sama dengan itu karena Ali bin Husain ini Ali bin Abdullah bin Abbas kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Khalifah Amirul Mukminin dikatakan karena la yasjud illa ala turab Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kalau dia sujud teman-temannya atau wazirnya menteri-menterinya menyediakan sajadah dia sujud di atas sajadah waktu dia sujud sajadahnya disingkirkan sama dia dia sujud di atas tanah Ketika ditanya, kenapa Sayyidina Umar? Ya Amirul Mukminin, ya Presiden, wahai pejabat, wahai petinggi. Saya tidak ingin rakyat saya sujud di atas tanah, saya sujud di atas sajadah. Ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Saya tidak ingin, saya kepingin sujud saya di atas tanah kepada Allah Ta'ala supaya saya tunduk khudu khusyuk kepada Allah Ta'ala nah, ya. Wakana Yusuf bin Asbat mengatakan bahwa Wahai para pemuda kata dia Bersegeralah untuk melakukan sujud kepada Allah Ta'ala Dikala anda sehat Sebab kalau anda sudah sakit tak bisa sujud Coba lihat antum sakit Kalau orang sakit di kostati Bisa sujud dia? Tidak bisa Sujudnya dengan imak Dengan menggerakkan kepala Dikala anda sehat sujud banyak Pada Allah Ya Sehingga dikatakan oleh Sa'id Ibn Jubair mengatakan Ma'asa ala syai'in minat dunia illa ala sujud Dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair ini sahabat. Dikatakan Sa'id bin Jubair bahwa tidak ada yang bisa menghibur aku di dalam dunia ini kecuali sujud. Hiburannya orang orang orang kuno itu. Hiburannya anak-anak sekarang Grand Mall, PlayStation. Hiburannya orang dulu banyak sujud. Banyak sujud, banyak ibadah. Itu hiburannya orang di masjid. Kayak antum kalau bulan puasa hiburannya di masjid. Coba di selain bulan puasa hiburannya di masjid lebih hebat juga lebih bagus itu ya kalau bulan puasa ke masjid memang lumrah bulan puasa tempatnya rahmat ya, begitu ya kemudian dikatakan Uqbah ibn Muslim mamin khaslatin fil abdi ahabbu ilallahi ta'ala min rajulin yuhibbu liqa Allahi azza wajal dikatakan oleh Uqbah ibn Muslim tidak ada satu sifat seorang hamba Allah Ta'ala yang muslim yang dicintai oleh Allah Ta'ala kecuali hamba tersebut cinta untuk bertemu dengan Allah saya teringat dengan satu orang yang ada di Pasuruan namanya Syekh Muhammad Nawawi Syekh Muhammad Hus Syekh Hasan Nawawi Syekh Hasan Nawawi ini kalau dia datang tamu siapa saja baik itu minal habaib atau minal masyaikh atau minal kiai sendiri atau anak biasa santrinya dia bahkan setiap kali datang orang dia minta ya Syekh ya fulan ya wahai fulan doakan supaya saya meninggal husnul khatimah bertemu dengan Allah tak minta umur panjang dia Orang ya Allah saya berikan supaya supaya umur panjang, bisa saya mengurumat santri-santri saya dan anak saya. Saya kepingin agar engkau mendoakan saya agar saya mati husnul khatimah, bertemu dengan Allah karena saya rindu sama Allah. Orang yang selalu merindukan untuk bertemu dengan Allah itu pertanda bahwa Allah merindukan dia. Allah rindu sama dia. Ya. Maka dikatakan wa min sa'atin wa man wa min sa'atil abdi fiha akrabu ila Allah taala haitsu yakhiru sajidan. Dikatakan tidak ada seorang hamba yang paling dekat kepada Allah kecuali dia dalam keadaan sujud. Bersungkur untuk sujud kepada Allah. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu akrabu ma yakunul abdu ila Allah taala idza sajad fa aktsiru du'a inda Terakhir. Kemudian kata Abu Hurairah dikatakan oleh beliau bahwa seorang hamba yang ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala perbanyaklah dengan doa di dalam sujudnya perbanyaklah di dalam doa di dalam sujudnya dengan demikian mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dan apa yang kita perhatikan pada pagi hari ini mudah-mudahan dijadikan satu amal buat kita untuk dipraktekkan untuk diajarkan untuk diistigamahkan buat diri kita masing-masing sehingga kita insya Allah dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang sujud bersama dengan orang-orang yang memperbanyak ruku bersama dengan orang-orang yang soleh bersama dengan orang-orang yang baik di sisi surganya Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam jannah bi ghairi hisab min ghairi sabqi adzab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi